Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihu. Persiapan buka puasa. Selamat berbuka puasa untuk Nemova. Tetap semangat untuk puasanya. Kita Papua Sana. nah, nah sama buah yang manis-manis sih siapan berbuka puasa mas ini mas bro berbuka ya puasanya lancar mas alhamdulillah besok berbuka <laughs> Lece mas alhamdulillah puasa betul wolo oh, sampai lu bisa? ya lu wis ada iya, sudah waktunya batalkan Oke. Selamat berbuka puasa. Channel. <laughs> Mana wis atan? <laughs> Ya, wis. Atan. Wis ya, wis Selamat. Berdoa dulu, Pak. Berdoa dulu, Pak panjang berdoa masih iya, mas Bismillahirrahmanirrahim Allahumma laka syukru wa bika amantu wa ala rizki abdartu birahmatika ya arhamar Amin. Ini yang bagian nyuting tidak ada yang puasa. Oh, puasa kan? Puasa. Ya, gantian. Kan gantian. Ganti setelah saya sendiri yang nyeting ya begitu ya, ya. makan <laughs> makan pecel hari ini tadi yang makan pecel kayak sampai itu siapa mas bukan sampean ya Cici mas Cici ya Kocok beduk mas eh, mas oh, ini buka buka asli buka asli nih asli ya Alhamdulillah nih lah aku mang anu percobaan mangan pinggiran mas tapi kok terus buka kopi terus Tak akal sih mas Enggak mas Ditelah. Sampingan Mas kerosok Mas. aku bojomu bayang saya jawab yang takon. Ayo sepuluh lah. Sudah alhamdulillah Amin. Semoga ibadah kita hari ini diterima Allah SWT. Amin amin. Ibadah sambil bekerja. Kan? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. As. Alhamdulillah. Hari berbuka puasa, guys. Alhamdulillah setelah menjalani puasa dan keluar kota apa namanya termasuk golongan musafir hmm. tadi itu berkeluh ringat, kita syuting hmm. Alhamdulillah tapi semuanya Monata ini kuat tetap menjalani kita puasanya Alhamdulillah akhirnya kita nyampe di sini rest area mana ini Jombang berbuka puasa di sini di pinggir jalan sederhana lot mas yang penting kumpul berkumpul mas ya nutup berkumpul semuanya sekitar sekian lama tidak berkumpul mas semuanya puasa saya tidak mas itu beduk nemen karena anu terjadi gangguan jadi apa tidak sedak nanas mas habis sahur nanas jam enam nanas sih mas tak tak mangan aneh batal yang mesisan batal baik ceguken Mas mau ngombe. Nah, Saya pamit dulu ya. Saya kenapa? Ini tadi puasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kompres. Kompres Mas. Enggak sih. Lah saya mau nyas. Rasane ya apa? <laughs> Enggak ada duit. Los. Mas, kita pulang dulu ya. Iya. Semoga ibadah kita hari ini diterima Amin. Amin amin amin. Yang tidak beribadah tetap diterima. <laughs> Amin. Poso berdua. Tetap <laughs> poso tapi berdua masalah. Dah, sampai ketemu lagi. New Monata. Kanda. Niko.